Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang dikeluarkan oleh An-Nasai mendoakan kepada mereka yaitu anak-anak dari kalangan Ansar Ini menunjukkan kepada kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik untuk senantiasa jangan melupakan faktor doa ini. Kita sebagai orang tua atau kita sebagai pendidik pengasuh, ya, pembimbing, ya, yang berkecimpung setiap hari bersama anak-anak. Hendaknya senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita anak-anak yang kita didik sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. doa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk anak-anak dan para ambia lainnya pun mencontohkan yang demikian ini. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Khalilullah pun mendoakan bagi diri dan anak-anaknya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak-anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala-berhala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri dan anak-anaknya menjadi ahlu tauhid. Mendoakan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjerembab kepada kesyirikan. Doa harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, murid-murid kita. Ya. Demikian juga dicontohkan oleh para ulama ya. yang masyhur di kalangan kita. Bagaimana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mendoakan kepada para penuntut ilmu ya. Ya. masyhur ya. sudah kita hafal i'lam rahimakallah doa sebagai pendidik mendoakan anak-anak yang dididiknya. Ini menunjukkan sikap rahmat dari seorang pendidik, seorang pengasuh, pembimbing ya, kepada anak didiknya. Ya. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah menyayangimu. Doa. Ini penting. Jangan dilupakan tentang doa. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melarang ya, pada diri kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pengasuh anak-anak yang kita didik untuk mendoakan kejelekan bagi anak-anak kita atau anak-anak didik kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis yang panjang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menyatakan beliau bersabda wala tad'u ala auladikum. Dan janganlah kalian mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kalian. Ya, jangan didoakan. Ya. Apalagi Orang tua yang mengucapkannya. Ya. Anak kelihatan bandel, dibilang dasar si bandel. Ya kalau bandel terus bagaimana? Bagaimana kalau ucapan orang tua itu dikabulkan? Ya. Kurang ajar. Bagaimana kalau kurang terus ajarnya? Ya. Artinya tidak berpendidikan, tidak beradab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tad'u ala auladikum." Jangan kau doakan kejelekan kepada anak-anak kalian. Ya. Doakan kebaikan ya. kepada anak kita yang memang mungkin ya, berperilaku kurang berkenan menurut kita. Dengan doa-doa yang baik, aslahakallah, Allah yahdik, dan yang lainnya. Semoga Allah memperbaiki dirimu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, memberi hidayah kepadamu. Ya. Jangan kemudian mengeluarkan ya, kata-kata yang ya, mengandung hujatan, caci maki, kalimat-kalimat yang tercelak ini termasuk dari pendidikan adab. Ya. Selain kita tidak ingin mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, kita mendidik anak-anak kita dengan kata-kata yang beradab. Ya. Kata-kata yang beradab. Santun. Ya. Bila perlu dan seharusnya kita membimbing anak-anak kita menggunakan bahasa-bahasa yang ya, penuh dengan unsur-unsur tata krama sesuai yang sesuai dengan syariat, ya, penuh kesantunan. Kalau anak kita berbicara kasar, tegur. Ya. Kalau di rumah kita terbiasa dengan bahasa Sunda, gunakan bahasa Sunda yang halus Jangan biarkan anak kita bilang ke ibunya silaing. Ya, silaing. Silaing itu kalau orang Sunda kasar. Ya, kamu. Ya, ya. Bilang ke orang tuanya kamu. Ya, tegur. Ya. Gunakan bahasa-bahasa yang santun. Ya itu latar belakang keluarga akan mempengaruhi. Ya, banyak sekarang dai-dai mengaku dai-dai salah, kata-katanya kasar. Ya, nama-nama dai ahlu sunnah dipleset-plesetkan. Ya, kasar. Sehingga tidak patut mengaku diri seorang yang ya, katanya pernah belajar di hadapan ulama, tapi kemudian ya, tutur katanya tidak menunjukkan kalau dia itu seorang yang pernah belajar di hadapan para ulama. Kasar dari sisi bahasa saja, zauk rasa bahasa kita sudah tidak nyaman membacanya. Ya. Tidak nyaman membacanya. Ya. Maka ikhwah bidin azakumullah. Kembali sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Ya. Doa penting. Panjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu yang mustajab. Di waktu-waktu di mana doa diijabahi. Di tempat-tempat di mana doa diijabahi. di kala antum sedang safar. kala sepertiga malam terakhir. Doakan untuk anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, ya, menjadi anak-anak yang berguna ya, di dalam memperjuangkan Islam, ya, sehingga mereka anak-anak kita memiliki sikap istiqamah. mengakhiri hidupnya dalam keadaan akhir yang baik dan semua itu tentunya tidak lepas dari apa yang telah Allah takdirkan bagi anak-anak kita. Namun demikian kita sebagai orang tua harus terus berikhtiar, berusaha, dan diantaranya berdoa pula untuk anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, pernah bersabda, "Salatu da'watin mustajabatun la syakka fihinna." Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Ya. Tiga doa yang tidak ragu lagi maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu doa orang yang dizalimi doa orang yang tengah melakukan safar bepergian dan doa orang tua doa kejelekan yang ditujukan kepada anaknya Hati-hati dari yang demikian ini karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memperingatkan kita para orang tua ya, untuk senantiasa mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya dan memperingatkan dari doa-doa kejelekan yang ditujukan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa membawa kebaikan kepada diri kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi ilmu yang kita dapatkan selama ini.